Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Nabiyullah wa khaliluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fi din, 'azza wa zakumullah. Sebelum kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah yang disyarah oleh Al-Syeikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala Salah satu di antara kalian di antara antum yang kemarin memang belum sempat ditunjuk siapa yang setoran tapi langsung aja insyaallah sudah siap semuanya Setelahkan hadis yang kedua dengan suara yang keras, tegas, lantang dan lancar. Antum, ayo antum. Antum. Bismillahirrahmanirrahim. Naam ahsanta barakallahu fiikum hafizakumullah insyaallah taala besok yang setoran naam dengan suara yang tegas lantang lancar antum ya antum ya besok ya sama ya, kalau manggil Usama dan Wahyu Usama namanya ya Usama jaa Usama tu paham ya namanya nah barakallahu kum, jadi kalau manggil ya Usama dengan Wahyu Wahyu paham ya Makanya Usama. Paham ya? Yang kira-kira belum tahu namanya dikasih tahu. Allah ya, setoran. Nah, besok hari Rabu berarti eh besok hari Rabu benar. Hari Kamisnya Antum bisa hari Kamis? Hafal hadis yang ke dua sudah hafal arba'in? Sudah. Hari Kamis ya. Siapkan ya Kamis malam. Allah, Ayo. Suara yang keras, lantang, lantar enggak usah tergesa-gesa. Santai saja, yang penting sampai. Paham ya? Al-qasda al-qasda tablughu. Berlahan-lahan niscaya kalian pun akan sampai. Paham ya? Jangan tergesa-gesa. Na'am barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Perhatikan baik-baik yang punya kitab, yang belum punya kitab memperhatikan yang ada di sekelilingnya. Qala Asy-Syaikh Shalal fauzan habibullah taala thumma yansarifuna minal mahsyar ba'da hadhil muddah at-tawilah al hisab. Kemudian ketika manusia sudah dibangkitkan dan dikumpulkan di padang mahsyar, setelah itu dalam jangka yang waktu yang sangat panjang di na barakallahu fikum kumpulkan di untuk dihisab. setelah dikumpulkan di padang mahsyar barakallahu fikum kemudian dihisab, dimintai pertanggungjawaban, diperhitungkan amalan-amalan yang dahulu mereka lakukan di dunia. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Jika amalannya baik, balasannya pun juga baik. Jika amalan jelek pun balasannya pun juga jelek. Al jazaa'u min jinsil amal. Balasan itu tergantung dengan jenis amalan yang dia lakukan yuhasabuna ala amalihi mereka akan diperhitungkan dimintai pertanggungjawaban atas amalan-amalan perbuatan-perbuatan mereka semuanya ini sudah kami jelaskan berkali-kali semuanya lelaki maupun wanita tua maupun muda eh, yang punya kedudukan ataupun yang tidak eh, rakyat sipil maupun pemimpinnya semuanya akan dimintai pertanggungjawaban dan tidak gampang jadi pemimpin jadi jangan sampai kita na'am barakallahu fikum tertarik, tergiur eh, dengan apa? Dengan lembaga-lembaga parlemen-parlemen politik, eh, rebutan kursi, rebutan jabatan, rebutan pemimpin ingin jadi DPR, ingin jadi MPR, ingin jadi bupati, ingin jadi gubernur. Jadi pemimpin itu bukan perkara yang mudah, sulit karena dimintai pertanggungjawaban. Jangan sampai menjadi pemimpin namun justru zalim, jangan. Jangan sampai menjadi pemimpin namun tidak adil, jangan. Karena apa? Nah, barakallahu fikum karena pemimpin yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala di suatu hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Al-Imamul Adil. Pemimpin yang adil, jujur, amanah, tidak memakan harta rakyatnya, tidak menindas rakyatnya, jadi pemimpin bukan perkara yang mudah. Paham ya? Hatta jadi RT saja itu enggak sembarangan. Kalau jadi RT nggak amanah, bahaya. Paham ya? RW bagaimana sama saja. Paham ya? Oleh karena itu menjadi rakyat sipil saleh dan salehah sunni salafi insyaallah lebih baik. Paham ya? Nah, barakallahu fikum kecuali kalau jadi pemimpin dan memiliki keimanan, kejujuran, silakan. Abu Bakar Siddiq pemimpin, khalifah. Umar bin Khattab pemimpin, khalifah. Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Namun kalau tidak mampu untuk mengemban amanah yang sangat besar ini jangan bermudah-mudahan. Jangan bermudah-mudahan. Nah, barakallahu fiikum, apalagi yang memimpin perempuan. Eh, yang jadi presiden perempuan, DPR-nya perempuan, MPR-nya perempuan, gubernurnya perempuan, enggak akan beruntung kalau yang memimpin itu perempuan. Paham ya? Percaya enggak antum? Percaya? Kalau yang memimpin perempuan itu enggak akan beruntung karena Rasulullah SAW sudah bersabda di dalam hadis yang sahih Nam lan lan yufliha qaumun walau amrahum imra'ah. Tidak akan beruntung sekelompok kaum yang mereka menyerahkan urusan mereka kepada seorang wanita, bayangkan. Pemimpin grup bagaimana Ustaz? Grup WA, Telegram, perempuan jangan menjadi pemimpin grup. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, upayakan semaksimal mungkin perempuan itu adalah menjadi teladan, perempuan yang salehah, paling ya? menjaga kehormatannya. Nah, barakallahu fikum, karena yang namanya perempuan itu lemah apalagi jadi pemimpin, presiden misalkan. Ya kita semuanya berharap semoga Allah taala memberikan menjadikan pemimpin kita pemimpin yang adil. Kita mendoakan pemimpin itu sudah terbaik sudah. Paham ya? Ingat-ingat ya, jangan termakan syubhat orang ya, orang-orang khawarij yang mereka tidak mengaku khawarij, cuman pemikiran-pemikiran khawarij. Berontak, revolusi, kudeta, demonstrasi, teriak-teriak di pinggir jalan, jangan tertipu barakallahu fikum. Na'amullahu musta'an. Kenapa? Karena solusi yang terbaik manakala seorang itu enggak mampu menyampaikan langsung kepada pemimpin yang zalim misalkan didoakan. Paham ya? Mendoakan, bukan malah memberontak, bukan malah mendemo. Paham ya? Nah, karena apa? Karena doa itu sangat besar. Doa itu sangat besar. Wah, cuman doa aja. Ikutlah di pinggir jalan sana ikut demo katana, ikut teriak-teriak enggak. ahlu sunnah tidak. ahlu sunnah wal jamaah mereka kalau tidak mampu bertatap muka langsung atau empat mata langsung mendoakan. Setelah menempuh jalan-jalan yang berikutnya, wakil-wakilnya tetap enggak bisa didoakan barakallahu fikum. Karena kalau bisa bagus. Karena apa? Karena jihad yang paling afdal apa di antaranya? Kalimatu haqqin 'inda sultanin jair. Ucapan yang benar, ucapan yang jujur di hadapan pemimpin yang zalim. Itu kalau mampu. Kalau tidak mampu bagaimana didoakan. Oleh karena itu aliman al fubail bin Iyad rahimahullah sebagaimana dinukilkan dalam siar A'lamun Nubala, beliau mengatakan apa? Nam eh, lau alimtu anna li da'watan mustajabah la saraftu hal sultan. Kalau seandainya aku eh, mengetahui punya doa yang dikabulkan, niscaya doaku ini akan aku serahkan untuk mendoakan si pemimpin agar menjadi pemimpin yang jujur, adil, paham ya, amanah. Bayangkan, doa yang paling besar barakallahu fikum. Jangan tertipu dengan omongan-omongan nah para dai yang mereka membolehkan demonstrasi. Paham ya? Kalau kita ulang kembali bagaimana sejarah demonstrasi, kerusakan yang ada di dalamnya, mesti kita pun akan geleng-geleng kepala. Mulai dari sholat jamaah di pinggir jalan. Ya enggak? Salat jamaah di jalan, jalan raya, mengganggu fasilitas umum. Sudah banyak istilahnya kemungkaran di situ. Yang namanya demonstrasi itu enggak mungkin laki-laki semua. Pasti campur baur laki dan wanita. Mesti itu sudah. Kemudian demonstrasi terkadang mengarahkan perkara-perkara yang anarkis. Tahu anarkis antum? Antum tahu anarkis? Antum? Antum? Apa itu? Kekerasan. Paham ya? Eh, terkadang juga mengarah kepada kriminalitas. Tahu kriminalitas antum? Antum? Antum? Enggak tahu juga antum? Apa? Ya kriminal kriminalitas itu apa? Kejahatan. Paham ya barakallahu fikum seperti itu. Terkadang merusak fasilitas, fasilitas umum, bakar ban misalkan atau bakar sarana-sarana umum, seperti itu kerusakan. Salat Jumat aja di mana? Di jalan raya, masjid-masjid kosong, banyak yang kosong, bayangkan. Kemungkaran yang ada di dalamnya barakallahu fikum. Oleh karena itu sudah kami sebutkan berkali-kali, demonstrasi itu bukan solusi tapi polusi. Paham ya? Kotoran yang harus dihindari barakallahu fikum. nah Allahul musta'an. Allahul musta'an. Kita lihat di sini. Nanti semuanya akan dikumpulkan dalam rangka apa? Yuhasabuna ala amalihim. Mereka akan diperhitungkan amalan-amalannya. La yutraku minha tidak ada sesuatu pun yang ditinggalkan sedikit ataupun banyak akan dimintai pertanggungjawaban. Yuqafuna 'alaiha wa yuhasabuna 'alaiha. Mereka semuanya diberhentikan di padang mahsyar, diberdirikan di padang mahsyar, dimintai pertanggungjawaban, dihisab. Tapi ingat, ada memang yang Allah telah takdirkan masuk surga tanpa hisab, tanpa diazab. Nah, orang-orang yang masuk surga tanpa dihisab, tanpa diazab Disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, sab'una alfan, 70 ribu yadkhulunal jannata bighairi hisabin wal adab. Masuk surga tanpa dihisab, tanpa diadab. Namun ada kriteria atau sifat-sifat yang dimiliki enggak sembarangan. Apa diantaranya Sifat orang-orang yang masuk surga tanpa dihisab, tanpa diadab. Satu. Kenapa? meninggalkan perdebatan. Itu enggak masuk dalam hadis itu. ya itu memang benar meninggalkan perdebatan, cuman enggak masuk dalam hadis itu. Ada empat yang masuk dalam hadis tersebut. Humul ladina titik titik titik. Paham ya? Mereka adalah orang-orang yang ini ini ini ini empat. Ingat ya Tidak tidak minta diruqyah. Satu, dua, Ewa? Ah. Bantu antum? Tidak berubah dan kai. Apa itu kai? Besi yang dipanaskan. Enam, dua, tiga. Tidak bertatonyur. Apa itu tatonyur? Mainan burung. Apa? Apa? Apa? Tatuan. Wah, lain lagi tato itu tatonyur ini. <laughs> Ya Allah Ustaz. Jangan dimasuk-masukkan Allah Ustaz. Tatanyur apa tatanyur? Apa? Apa tatanyur antum? Mengadu burung. Apa? Apa apa tatanyur? Mengundi nasib. Memuji. Apa? menguji nasib, menguji nasib dengan burung. Menentukan ya, dan menentukan atau memastikan nasibnya dengan burung atau yang semisalnya. Kalau kucing termasuk enggak? Kalau misalkan ada kucing, wah kucingnya meyang-meyong ini berarti sial misalnya, Masuk enggak? Masuk juga hati-hati, bukan burung aja. Cuman memang terkenalnya di zaman jahiliyah dahulu burung. Paham ya? Nah, barakallahu fikum dan hingga saat ini mungkin di kampung-kampung masih ada. Kalau ada burung gagak di atas eh, biasa terbang tuh, wah ada orang mati ini. Biasanya gitu ya, ada orang meninggal. Jangan. Itu yang ketiga, yang keempat Bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Empat ciri-ciri kriteria orang yang masuk surga tanpa dihisap, tanpa diazab. Diulangi empat-empatnya. Ulangi antum. Tidak minta dirukyah, Tidak berobat dengan kain. Tidak bertatayur. Ya, bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Empat ini ya. Kemudian di hadis tersebut sebagai, faedah biar terulang-ulang, ada salah satu sahabat yang minta didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar termasuk dari bagian 70 ribu tersebut. Sahabat yang mulia ini siapa kira-kira namanya? Entar dulu. Sahabat yang mulia yang mengatakan, "Ya Rasulullah, ud'ullaha li an yaj'alani minhum." Wahai Rasulullah, doakanlah untukku agar aku termasuk mereka Rasulullah mengatakan anta minhum, kamu termasuk mereka. Siapa sahabat yang mulia ini? Fadhal. Ukashah bin Mihsan Ahsan. Ukashah bin Mihsan radhiyallahu anhu. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah kita lihat di sini wa nam wa yuqarraruna biha mereka dimintai pertanggungjawaban dan dimintai untuk mengakui dulu kamu melakukan seperti ini, seperti ini, seperti ini dimintai untuk apa? mengakui perbuatan tersebut. Wa hunaka man la yuhasabu fayadkhulul jannata bi ghairi hisabin. Ini. Di sana ada yang tidak dihisab dan masuk surga langsung tanpa dihisab kama fi hadis sab'in alfan. Sebagaimana yang tercantum dalam hadis 70 ribu. Alladzina yadkhuluna jannata bil hisabin wal adzab. Yaitu 70 ribu orang yang mereka masuk surga tanpa dihisab dan tanpa diazab. Masya Allah. Nasrullah an yaj'alana minhum. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita termasuk di antara mereka, masuk surga tanpa hisab, tanpa diadab. Mohon insyaallah ya. Aywa na'am barakallahu fikum seperti itu. Wa minhum man yuhasabu hisaban yasira wa huwal 'ard. Ada juga yang dihisab dengan hisab yang mudah. Kalau hisab yang mudah itu hanya ditunjukkan saja. Ya, ditunjukkan aja. Ini dulu kamu melakukan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Setelah itu ampuni. Itu namanya art, ditunjukkan saja. Berbeda dengan hisabnya orang kafir. Dihisab di hadapan halayak ramai, dipermalukan di hadapan na barakallahu fikum khalaik, di hadapan makhluk-makhluk yang ada. Allah musta'an. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura Allah. Kelak ada orang yang dihisab dengan hisab yang mudah. Ya, orang-orang mukminun dan dia akan kembali kepada keluarganya dalam keadaan senang. Karena hisab yang mudah itu bagaimana maksudnya? Hanya ditunjukkan saja, ditunjukkan saja. Setelah itu diampuni. Diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Kemudian barakallahu fikum berikutnya, wa minhum man yunaqashul hisab. Di antara mereka ada yang memang diajak berbincang-bincang di dalam hisab tersebut. Dulu kamu melakukan seperti ini, seperti ini. Kenapa? Atau yang semisalnya. Oleh karena itu awalu mayuhasabul. Awalu mayuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah ad-dima. Nah, di hadis yang disebutkan dalam riwayat yang berbeda-beda, pertama kali yang dihisap seorang hamba itu masalah darah. Ini antara hamba dengan hamba yang lainnya. Keman, kenapa kamu dulu bunuh si fulan? Si fulan kenapa kamu bunuh? Apa salahnya? Karena pembunuhan itu bukan berarti Nah, barakallahu fikum yang bunuh itu kemudian masuk neraka, kemudian yang dibunuh masuk surga belum tentu. Terkadang yang bunuh dan yang dibunuh masuk neraka. Bayangkan itu dalam hadis yang sudah sering antum dengar itu al-qatil wal maqtul finar. Yang membunuh dan yang dibunuh masuk neraka. Akhirnya ada sahabat yang tanya, "Ya Rasulullah, hadal qatil?" Nah, ini pembunuh jelas. Fana balal maktul. Tapi kenapa kok yang dibunuh juga masuk neraka? Karena harisan ala qatli sahibih. Ketika dia masih hidup, ketika lagi bertikai, berkelahi itu, dia ingin membunuh saudaranya juga, tapi terbunuh duluan. Paham ya? Inilah yang membuat dia terjerumus dalam neraka, bayangkan. Al-qatil wal maktul sinar. Nah, barakallahu fikum. Ada juga yang, yang membunuh dan yang dibunuh masuk surga. Wah, ini seru. Paham ya? Yang dibunuh masuk surga, yang terbunuh juga masuk surga. Tapi bukan hanya tertawa-tertawa aja ya. Siapa ini? Kalau yang pertama jelas tadi. Al-qatil masuk neraka jelas ya. Al-maktul kenapa masuk neraka juga? Karena dia semangat sekali punya keinginan kuat untuk membunuh saudaranya, cuman dia terbunuh duluan. Paham ya? Seperti itu. Nah, sekarang ada juga yang pembunuh dan yang dibunuh masuk surga. Ada enggak? Ayo, ntar dulu. Antum. Siapa itu? Karena tidak ingin sama-sama bunuh. Nah, eh, itu dari mana itu? Ini kita mau kembali ke hadis. Karena dalam hadis ada. Nah, barakallahu fikum yang bunuh juga masuk surga, yang dibunuh juga masuk surga. Eh? Eh, Hah? Ayo. Apa? Seorang mukmin bunuh orang kafir? Eh, orang kafir bunuh orang mukmin? Mana yang kafir masuk Islam? jihad mati. Naam, ahsan. Paham ya? Jadi orang kafir semula dia kafir, membunuh orang mukmin ketika berperang, mukminnya masuk surga. Yang kafir ini tobat dan masuk Islam, berjihad, terbunuh di dalam medan peperangan tersebut, masuk surga dua-duanya. Paham itu ya? Naam barakallahu fikum. Paham enggak? Paham? Paham antum? Ayo naam, seperti itu. Jadi memang semua itu perlu diperhatikan awwalu ma yuhasabu bil 'abdu yaumil qiyamah ad-dima' pertama kali yang akan dihisap nanti hamba di hari kiamat nanti antara hamba dan hamba yang lain adalah darah masalah darah hati-hati hingga kambing saja ya kambing yang bertanduk dengan kambing yang tidak bertanduk aja dihisap maksudnya di nah barakallahu fikum dipertanyakan gitu loh apa yang diperlakukan nah barakallahu fikum eh, terhadap kambing yang tidak bertanduk bayangkan eh, ini menunjukkan bahwasanya keadilan Allah Subhanahu wa taala Na'am barakallahu fikum seperti itu jadi semuanya Naam akan mengalami hisab ini kalau seorang mukmin atau orang mukmin hisabnya adalah al-ard, ditampakkan saja setelah itu diampuni. Enggak di hadapan halayak ramai. Kita lihat. Naam barakallahu fiikum qala sallallahu alaihi wasallam man nuqishal man nuqishal hisab udzib. Barang siapa yang diajak berbincang-bincang dalam masalah hisab ini, naam barakallahu fiikum misalnya dia akan diadab. Ini berkaitan masalah orang-orang kufar orang-orang kufar, orang-orang munafikin, nam diajak berbincang-bincang di hadapannya, dibongkar semuanya. Dulu kamu melakukan seperti ini, seperti ini, seperti ini di hadapan halayak ramai, di hadapan khalaik. Tampakkan gitu, terbongkar, pasti akan adab dia. Tapi kalau orang mukmin, hisabnya bagaimana? Hanya art. Tampakkan saja, setelah itu apa? Ma'fu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maaf insyaallah. Ikhwani fi din, Hafizakumullah jami'an wa ra'akum. Wa hadhil asnafus salasatu fi haqqil mu'minin. Ini tiga jenis ini barakallahu fikum hafizakumullah berkaitan masalah haknya orang-orang mukminin. Namun barakallahu fikum hafizakumullah untuk yang terakhir ini manuqishal hisab uzib. Ini tentunya tergantung dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang kafir jelas. Pahamnya orang kafir jelas. Naam. Adapun orang mukmin bisa jadi mukmin yang sempurna imannya atau mukmin yang nakisul iman dari kalangan sahibul kabirah pelaku dosa besar. Tergantung dengan kehendak Allah taala. Na'am barakallahu fikum. Fal mu'minu yuhasabu hisaba muwazanatin baina hasanatihi wa sayyi'atihi. Adapun orang mukmin akan dihisab dengan hisab yang muwazanah. Muwazanah itu timbang-timbang antara kebaikan dan keburukannya, ditimbang. Karena di sana nanti ada mizan. Paham ya? Nah, mizan keadilan akan ditegakkan nanti dari kiamat sebagaimana firman Allah taala apa? Naam wa nadau Naam wa al-mawazin al qista liyaumil qiyamah. Benar itu? Benar? Teman? Eh, enam Dan kami meletakkan timbangan-timbangan keadilan nanti dari kiamat. Jadi ada timbangan-timbangan keadilan, enggak sembarangan. Yang ditimbang itu tiga. Yang ditimbang berapa? Tiga. Apanya saja? Bisa amalannya? Bisa orangnya? Bisa lembaran catatan amalannya. Tiga. Paham ya? Yang orangnya seperti hadisnya, kisahnya siapa? Abdullah Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu. Suatu ketika beliau memanjat pohon arok, yaitu pohon siwak. Kemudian karena ada angin yang agak keras gitu, terumbang ambingkan oleh angin kedua betisnya Abdullah bin Mas'ud. Para sahabat tertawa. Kemudian Rasulullah menanyakan, "Lima tathakun Kenapa kalian tertawa?" Kenapa kalian tertawa? Akhirnya mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, tidaklah kami tertawa melainkan karena melihat kecilnya kedua betisnya Abdullah bin Mas'ud." Namun Rasulullah tidak mengejek. Rasulullah malah justru memberikan apa? keistimewaan, kabar gembira kepada Abdullah Ibnu Mas'ud. Famalladhi nafsi biyadih dengan semaanan itu ya. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya kalau seandainya dua betisnya Abdullah ibnu Mas'ud ditimbang di timbangan nanti, niscaya lebih berat daripada gunung Uhud, bayangkan. Berarti yang timbang apa? Orangnya. Paham ya? Terkadang yang timbang itu amalannya. Nah, amalannya barakallahu fikum seperti apa? Seperti hadis Abi Hurairah mengenai dua kalimat yang ringan. Kalimatani apa? Khafifatani 'ala lisan, sakilatani fil mizan, habibatani ila rahman. Subhanallah bihamdih, subhanal azim. Amalannya bukan? Amalannya dua kalimat. Dua kalimat. dua kalimat. Yang apa? Yang ringan di lisan, tapi berat di timbangan dan disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua kalimat tadi apa? Subhanallah wa bihamdih, subhanal azim. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Dua kalimat tersebut amalan atau bukan? Amalan. Terkadang lembaran catatan amalannya seperti hadis bitaqah. Hadis bitaqah kartu itu ya. Eh, tertuliskan kalimat apa? La ilaha illallah. Bayangkan, ditimbang. Sudah dia khawatir sekali karena 99 ya nah barakallahu fikum lembaran semuanya ditampakkan dalam keadaan intinya mencemaskan sudah. Enggak ada keselamatan lagi sudah. Tapi ternyata dia masih punya satu kartu. Paham ya? Diletakkan di timbangan tersebut ternyata apa? Rajahat bihinna la ilallah. Ternyata dia lebih berat. Nah, barakallahu fikum lebih kuat timbangannya dibanding amalan-amalan kejelekan tadi itu. Ikhwan fi din azza wa kita lihat di sini Amal kafiru fala yuhasabu hisaban muwazanatin. Adapun orang kafir tidak dihisab dengan hisab yang ditimbang-timbang. Li'annahu laysa lahu hasanatun karena enggak punya kebaikan. Karena tidak punya apa? Kebaikan. Oleh karena itu ketika ada salah satu sahabat yang waktu itu mereka merasa ada salah satu sahabat terjatuh dalam kemaksiatan, mengaku dari Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku telah terjatuh dalam sebuah kemaksiatan, yaitu mencium wanita yang bukan mahramnya." Kemudian setelah itu, na barakallahu fikum hidzakumullah, Rasulullah SAW membacakan ayat eh, salah satu ayat daripada ayat-ayat dalam Al-Qur'an apa itu? Innal hasanati yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya amalan-amalan kebaikan bisa menghapuskan dosa-dosa kecil. Nah, barakallahu fikum. Dalam artian sesuatu yang kita terkadang terjatuh dalam dosa-dosa kecil, Perbanyaklah amalan-amalan kebaikan agar bisa menutupin dan juga menghapuskan dosa-dosa kecil tersebut. Naam, karena Allah Subhanahu wa taala sudah menjanjikan dalam al quran Karim, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an." Katakanlah kepada hamba-hambaku yang mereka melampaui batas terhadap diri dari mereka. Jangan kalian putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa? Sesungguhnya Allah taala mengampuni semua dosa, bahkan dosa syirik diampuni enggak? Dosa syirik diampuni enggak? Syirik akbar diampuni enggak? Diampuni enggak? Kalau diampuni enggak pelaku dosa syirik akbar kalau meninggal dunia? Diampuni enggak? Kalau bertobat sebelum meninggalnya. Diampuni. Bahkan dosa syirik akbar diampuni kalau bertobat sebelum meninggalnya. Itu caranya. Nah, tapi kalau nggak bertobat tidak diampuni karena syirik akbar. Nah, barakallahu fikum Allahul musta'an. Kita lihat di sini. Perhatikan baik-baik. Walakinnahu yuhasabu hisabat takririn yuqarraru bi a'malihi hatta ya'tarifa biha. Akan tetapi hisab yang dipaparkan di hadapan orang kafir adalah hisab takrir untuk mengakui kamu dulu seperti ini, melakukan seperti ini, ini perbuatanmu, ini saksinya, ini buktinya. Ya, untuk mengakui semuanya. Yuqarraru bi'amalihi, diminta untuk mengakui amalan-amalannya hatta ya'tarifa biha, hingga dia mau mengakui dan membenarkan. Iya, dulu aku melakukan seperti itu. Ngeri. Eh? Ya kita banyak-banyak berdoa nasallaha azza wa jalla bimanihi wa karamih an yaj'alana mimman idza husiba hisaban yasira. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Jadi, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala termasuk orang-orang yang apabila dihisap itu dengan apa? Dengan hisab yang mudah. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Karena keadaannya bukan sembarangan. Kalau orang mukmin, hisap yang mudah itu cuma ditunjukkan saja. Setelah itu diampuni. Paham ya? Tapi orang kafir ditunjukkan, diminta untuk mengakui. Itu pun bukan di hadapan bukan sembunyi-sembunyi di hadapan halayak ramai di hadapan al-khalaiq. Nasallahu alaihi wasallam semua ba'da dzalikal mawazin, kemudian setelah itu ada timbangan-timbangan. Perhatikan baik-baik. Timbangan-timbangan di akhirat bukan seperti timbangan-timbangan di dunia. Untuk mengenai besarnya yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. pak maksudnya ya? Ingat-ingat, yang ditimbang tadi apa saja tadi, Akhi Yusuf? Bisa amalannya, bisa orangnya, bisa catatan amalannya. Ingat-ingat ya. Na'am barakallahu fikum. Allahu musta'an. Kita lihat di sini. darul a'mal al-hasanatu was Kemudian amalan-amalan itu ditimbang. amalan yang baik dan yang buruknya. Bimizanin haqiqiyyan lahu kiffatan. Dengan timbangan yang hakiki yang ada wujudnya, yang timbangan tersebut memiliki kifatan apa kifatan? Eh, dua anak timbangan. Eh, biasanya kalau timbangan itu afan ya, ini Bukan berarti seperti yang digambarkan, cuman gambaran globalnya kalau timbangan seperti bentuknya Nah, gini, ini ada samaan dua tempat itu. Dua tempat untuk menimbang. Ya? Nah, itu kifatan. Gambaran globalnya seperti itu tapi ada pun nanti di akhirat yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Tuda'ul hasanatu fi kifatin atau fi kifatin Diletakkan kebaikan-kebaikan di satu anak timbangan, satunya lagi di satu yang satunya. Kan dua tadi ya. enam. Barakallahu fikum. Ada lisannya enggak? Punya lisan enggak? Apa lisan itu maksudnya? Hah? Untuk mengetahui. Untuk apa? Bisa jadi untuk menyebutkan nam lisan eh, tabarakallahu fikum eh, perbuatan-perbuatan timbang tersebut atau untuk mengetahui kadar beratnya timbangan tersebut. Nah, barakallahu fikum jelas. Nah, barakallahu fikum hadzakumullah, timbangan ini bukan timbangan yang sembarangan. Nah, kita lihat sini. Qala ta'ala Allah Ta'ala berfirman, "Faman saqulat mamazinuhu faulaika humul muflihun." Maka barang siapa yang berat timbangannya, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladziina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Wal a'yadu billah. Kita lihat sini. Dan barang siapa yang ringan timbangannya dalam artian timbangan kejelekan yang berat, faulaika maka mereka adalah orang-orang yang khasiru anfusahum, rugi merugi terhadap diri diri mereka sendiri. Berada di neraka jahanam kekal. Kekekalan di sini ada dua kemungkinan. Kalau orang-orang kafir kekal selama-lamanya enggak akan pernah mentas dari api neraka orang kafir. Paham ya? La mutu fiha wala yahya, kekal dalam neraka. Tapi kalau yang masuk di sini adalah orang-orang pelaku dosa besar, khalidun maknanya adalah al-maqsu at-tawil. Tinggal lama di neraka tersebut. Adapun nanti Allah taala menghendaki untuk diselamatkan selamat. Paham ya? Seperti apa? Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yaqtul mu'minan" gitu. "Muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anah." Artinya apa? Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, padahal membunuh saudara mukmin kafir atau dosa besar? Hukum globalnya? Hmm? Membunuh saudara kita mukmin kafir atau termasuk dosa besar? besar-besar. Tapi lafaznya perhatikan baik-baik. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha. Ucapan khalidan fiha jangan sampai keliru karena orang-orang Khawarij berdalilkan dengan ayat ini kafirnya pelaku besar-besar. Karena kekal di neraka kata mereka. Maka barang siapa yang membunuh orang mukmin dengan sengaja dia balasannya adalah neraka jahanam kekal di dalamnya. Kekal di sini Khalid di sini Khalid dan fiha. Di sini bukan berarti kekal selama-lamanya karena pelaku besar-besar ya. Nah, di antara tafsirannya adalah apa? Al-maqsu at-tawil, tinggal lama di situ. Sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena pelaku dosa besar tidak apa? Tidak apa? Tidak kafir. Nah, tapi kalau dia meyakini halalnya darahnya kaum muslimin, dikhawatirkan masuk dalam kategori kekufuran yang justru menghantarkan pelakunya nah, ke dalam api neraka kekal selama-lamanya. Mohon insyaallah ya. nah, jangan sampai keliru ya. nah, Karena ayat ini dipakai ini dalil kami kuat ini. Buktinya Allah Taala mengatakan kekal dalam api neraka, padahal pelaku dosa besar. Menurut pendapat ahlu sunnati wal jamaah, pelaku dosa besar, ya, menurut ahlu sunnati wal jamaah kafir gak? Tapi tapi orang berjudi, minum khamer, berzina itu dosa besar itu kafir gak pelakunya? Tapi tapi eh tapi itu ya jelas bertobat diampuni, tapi apa keadaan dia? Kafir atau mukmin? Yang jelas saja, yang jelas. Mukmin tapi Eh wanam, mukminun nakisul iman. Jangan jangan lupa ya, mukminun nakisul iman. Dia mukmin tapi berkurang keimanannya. Adapun di akhirat bagaimana? Kekal enggak di dalam api neraka pelaku dosa besar? Tapi apa? Kurang imannya di dunia, di akhirat. Masuk neraka enggak? Kekal enggak? Tapi yang yang anu yang jelas. Di neraka kekal enggak usana? Tapi tahta masyiatillah. Ingat-ingat ya tahta masyiatillah di bawah kehendak Allah taala. Insya Allah bahwa insya Allah. Jika Allah taala menghendaki mengazab, mengazab sesuai dengan kadar dosanya. Jika Allah taala menghendaki untuk mengampuni, diampuni langsung. Insya insyaallah jangan sampai keliru ya karena kalau yang mengkafirkan pelaku dosa besar itu pemikiran khawarij. Karena mereka mengatakan pelaku dosa besar itu nah bisa menggugurkan semua imannya sudah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum perbuatan sebesar itu bisa menggugurkan semua imannya. Karena iman itu sesuatu yang satu katanya. Sesuatu yang satu sehingga kalau tercampuri dosa besar langsung hancur semuanya. Mereka mempermisalkan bagikan bilangan apa? Bilangan apa? Bagikan bilangan apa? Sepuluh. Bilangan sepuluh kalau dikurangi satu tinggal berapa hadir? Sembilan. Enggak dikatakan sepuluh lagi. Orang mukmin sekali berbuat dosa besar kafir tidak dikatakan mukmin lagi menurut Khawarij. Nah, barakallahu fikum, datanglah oknum Mu'tazilah. Sudah kita lewati berkali-kali biar antum semakin melekat. Mu'tazilah mengatakan apa? Enggak mukmin, enggak kafir katanya. Fi manzilah baina manzilatain. Allahu musta'an. Padahal orang Khawarij dan Mu'tazilah sama-sama sepakat pelaku dosa besar di akhirat kekal enggak di neraka? Eh? Kekal menurut Khawarij Mu'tazilah. Karena Khawarij dan Mu'tazilah meniadakan apa? syafaat. Enggak ada syafaat bagi ahli kabair itu enggak ada. Allahul musta'an. Kita lihat di sini. Na'am barakallahu fikum. Fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Maka adapun orang yang berat timbangannya, timbangan kebaikannya, maka dia berada di kehidupan yang sangat menyenangkan dan juga sangat bahagia. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah dan adapun orang yang ringan timbangannya, maka tempat kembalinya adalah neraka. Hati-hati. Nah, wa ma adraka ma hiya? Dan tahu enggak apa itu neraka dimaksud di sini? Narun hamiyah, neraka yang sangat panas membakar. Di situ barakallahu fikum nah kehidupan tidak pernah dia rasakan dengan nikmat. Paham ya? Azab yang dia rasakan. wa a'yadu Allahu musta'an. Yakni mawazina a'malihi maksudnya timbangan-timbangan amalannya. Fatudau hasanatuhu fi kiffatin wa sayyi'atuhu fi kiffatin. Maka diletakkan kebaikan-kebaikannya pada satu timbangan dan kejelekan-kejelekannya pada timbangan yang satunya. Fa ayyuhuma rajaha fa innahu ya'khudhu jazaa'ahu bimujabi dzalika min rujhanis min rujhanil hasanati aw rujhanis sayyiati. Maka mana di antara keduanya yang lebih kuat orang tersebut mengambil balasannya. Paham ya? Dilihat timbangannya yang kuat yang mana, itulah balasannya nanti. Nah, na barakallahu fikum, dia akan mengambil balasan eh, dan konsekuensinya daripada perbuatan tersebut. Nah, mana yang kuat di antara kebaikan atau keburukannya. Wa hadza min adlillah ini termasuk bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala. Annahu la yadhlimu ahada. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mendzalimi seorang pun. Nah, barakallahu fikum. Eh, walayat yadhlimu rabbuka ahada. Rabbmu tidak pernah mendolimi seorang pun. Bal yujazil insan bi amali. Bahkan Allah taala membalas si manusia sesuai dengan kadar amalannya. In khairan awa wa in sharon fasyarrun. Nam, Jika amalannya baik, balasannya juga baik. Jika amalan jelek, balasannya pun juga jelek. Nasallahu salamata wal afiyah. Naam. Ikhwan fi din, a'azzani wa zakumullah wa huwa mizanun haqiqiyyun. Ingat-ingat ini. Eh, timbangan tersebut ada timbangan yang benar wujudnya ada hakiki. Wal Mu'tazilah tu yaqulun, Mu'tazilah, kelompok Mu'tazilah kelompok sesat. Siapa pemimpinnya? Wasil bin Atha al-Mu'tazili. Pandai bicara, hadir, pandai bicara, pandai ngomong, tapi tidak bisa mengucapkan huruf apa? Ayo, Wasil bin Atha ini kalau bicara enggak jangan tanya. Dia kalau ngomong jagonya dia, bicara khutbah itu udah enggak usah tanya sudah. Tapi enggak bisa mengucapkan huruf apa? Enggak bisa mengucapkan huruf apa? Ah. Ra. Paham ya? Enggak bisa mengucapkan huruf ra. Naam. Seperti itu. Eh barakallahu fikum. Jadi pernah suatu ketika dites, diuji dia. Eh, nah barakallahu fikum dengan sebuah ujian yang sudah kami sebutkan berkali-kali. Disuruh mengucapkan burun. Ada raknya itu kan lari dia dari bur. Lari dari burun itu menuju ke komhun Paham ya? Semakna. Cuman komhun kan gak ada huruf raknya. Nah, itu bisa mengucapkan huruf rok Bisa? Coba. La, bukan la. rok Ayo. Paham ya? Nah, jangan sampai keliru barakallahu fikum. Wasil da'ata'il mu'tazili. Dan awal permulaannya sebut para ulama Nah, dia mulai terkenal dengan madhab i'tizalnya adalah ketika berada di majelisnya siapa? Hasan al-Basri saat itu. Nah, ketika Hasan al-Basri rahimahullah ada salah seorang yang bertanya tentang hukum pelaku dosa besar. Nah, beliau sudah menyiapkan jawaban ini. Tapi tiba-tiba berdirilah Wasil bin Atha' al-Mu'tazili. Sahibul kabira la mu'min wala kafir, lakinnahu fi manzilah baina manzilatain katanya. Pelaku dosa besar itu enggak mukmin enggak kafir tapi berada di antara dua tempat. Seperti itu. Allah musta'an. Jadi Wasil bin mutazili ketika menyebarkan pemikiran yang jahat tersebut ditemani oleh temannya siapa itu? Amr bin Ubaid. Sama. Nah, pandai bicara juga. Oleh karena itu jangan tertipu. Eh, kalau antum melihat ahlu bid'ah dalal, hizbiyun kok pandai ngomong itu perkara yang wajar. Karena yang namanya Nah, barakallahu fikum yang pandai bicara itu tidak hanya ahlu sunnah saja. Mereka juga punya apa? Lisan yang terkadang bisa menggiurkan. Eh? Karena Rasulullah mengatakan inna minal bayani la sihra. Sesungguhnya sebagian penjelasan, sebagian keterangan itu bisa mensihir. Bisa membuat orang itu tertipu, terpengaruh. Paham ya? Antum ya, kalau pergi ke pasar, eh? tahu pasar antum? Kalau ke pasar itu ada orang jualan, ini pandai ngomong gak orangnya? Orang jualan dari si A, si B, si C itu pandai ngomong semuanya. Beli sini aja Pak, ini murah Pak, ini harganya sekian-sekian. Satunya bilang, enggak itu mahal, ini yang murah. Pandai ngomong. Semakin dia pandai ngomong, semakin orang tersihir. Paham? Ini dunia ya. Ini perkara dunia seperti itu. Perkara akhirat, perkara penjebakan tadi itu ada juga. Kalau bidak dalal terkadang pandai memutarbalikkan fakta. Dalil yang semula benar sama mereka dibalik gitu tiba-tiba seakan-akan keliru. Pandai ngomong tadi, yang bicara tadi. Nah, barakallahu fikum, tapi tidak perlu khawatir barakallahu fikum kalau cuman kabar, cuman apa? Istilahnya apa? Nah, barakallahu fikum, khabar-khabar yang tidak ada wujudnya, nah, hanya isu-isu atau yang semisalnya jangan dipercayai. Paham ya? Kenapa? Laisal khabar kal Ayana, tidaklah kabar itu seperti orang yang menyaksikan langsung si fulan seperti ini seperti ini seperti pondoknya ini seperti ini seperti ini seperti ini jangan datang jangan hadir bahaya bahaya ini nanti pintunya tutup dan misalnya ternyata yang hadir menyaksikan langsung enggak seperti apa yang dikabarkan laisal khabar kal Ayana, tidaklah kabar itu seperti orang yang menyaksikan langsung ikhwan fi din azza nazakumullah na'am jadi mizan hakiki mizan yang ada wujudnya nanti semuanya akan menyaksikannya Wal Mu'tazilah yaqulun dan Mu'tazilah mereka mengatakan innahu mizanun khairu haqiqi. Kurang ajar di sini perhatikan baik-baik ini. Mu'tazilah mengatakan itu timbangannya enggak ada wujudnya, enggak benar. Bukan timbangan itu katanya. Wa inna ma'nahu iqamatul adl. Tapi makna timbangan itu menegakkan keadilan. Memang benar nanti di sana ada timbangan, tapi timbangannya itu maknanya bukan timbangan yang hakiki itu bukan, tapi maknanya menegakkan keadilan. Paham ya? Jadi wa nad'ul mawazinal qishta itu katanya dan kami menegakkan keadilan. Ya, enggak memaknakan timbangan yang hakiki. Keliru enggak ini? Keliru. Allahul musta'an. Nah, fa huwa mizanun ma'nawiyyun ma'nahu al-'adl bainal 'ibad. Kata mereka orang-orang Mu'tazilah, itu timbangan yang maknawi. Maknanya adalah keadilan yang diletakkan antara hamba-hamba. laisa lahum dalilun illa 'uquluhum. hati ini. Tidak ada dalil milik mereka kecuali hanya akal-akal mereka Hati-hati yang barakallahu fikum akal kita nah harus kita manfaatkan pada tempatnya. Jangan kita mengakal-ngakali dalil. Dalil kalau seakan-akan dohernya berseberangan dengan akal, kita salahkan siapa? Akalnya atau dalilnya? Akalnya. Jangan nyalahkan dalil. Paham ya? Nah, tapi upayakan akal kita ini terkontrol, mengarah menuju pada dalil. Jangan dalil kita akal-akali. Paham ya? Berkata Al-Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dengan semakna eh, kalau seandainya agama ini disertai patokannya landasannya adalah akal niscaya apa akan rusak niscaya orang yang mengusap khuf tahu ya tahu khuf Sematan kaos kaki terbuat dari kulit yang mengusap na barakallahu fikum bagian bawahnya niscaya itu yang lebih afdal daripada atasnya. Namanya itu kalau dengan akal. Kalau dengan akal, apa lafadznya? Hah? Lausan. Ewa? Eh, Ewa, eh, antum? Antum? Ewa? Eh, Masih ingat? Lau kana dinu birra'nyi lakana batinal khufi awla bil mas'i min a'la. Semakna dengan itu ya. Lau kana dinu birra'nyi. kalau seandainya agama dibangun di atas akal, akal-akalan, kalau gini, kalau gitu, ini nggak cocok yang sesuai seperti ini. Akalku nggak nerima katanya. Ujung-ujungnya ke situ hati-hati. Niscaya apa bagian khuf yang bawah itu lebih pantas untuk diusap daripada atasnya. Padahal Rasulullah mensyariatkan mana yang diusap? Yang mana khusuf Khuf itu kalau kita mengusap yang usap atasnya atau bawahnya? Atasnya. Tapi kalau dengan akal mana yang kira-kira cocok dengan akal? Bawah karena yang kotor yang bawah. Antum jalan itu bagaimana? Jalannya nggak mungkin terbalik kakinya gini. Ya kan? Kalau antum jalan gini, yang kotor yang bawah atau atas. Kalau dengan akal itulah yang berhak untuk diusap. Tapi Rasulullah memerintahkan yang diusap yang mana? Yang mana? Yang bawah kan? Yang mana? Yang atas karena tidak dengan akal. Hati-hati barakallahu fikum. Jadi akal itu jangan dipakai untuk ngakal-ngakali dalil, tapi dalil itu upayakan mengontrol akal kita. Nah, barakallahu fikum, adapun yang di kepala ini bukan akal, otak. Paham ya? Otak itu termasuk salah satu perannya adalah menyalurkan apa yang sudah nah terbentuk di akal kita. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, oleh karena itu perlu diperhatikan baik-baik. Nah, jangan sampai kita menggunakan da nah akal kita untuk mengakal-ngakali dalil. Allah musta'an. Oleh karena itu di sana ada yang dikenal ashabur ra'yi. Eh, para pengekor, nah atau para pengikut yang andalannya adalah apa? Akal. Nah, barakallahu fikum di antaranya dinisbahkan kepada Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah membangun madhabnya dibangun di atas berapa hadis? Dibangun di atas berapa hadis? Hah? Seratus dua puluh hadis terus Yang dhaif? Ingat belum? Membangun membangun madhabnya dibangun di atas berapa hadis? 100 120 hadis. Na'am barakallahu fikum yang 40 sahih yang 80 dhaif. Paham ya? Itu sebutkan di akhir-akhir na'am barakallahu fikum syarah Syekh Abdul Hamid Al-Hajuri habibullah taala terhadap kitab Lamiyah li Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Oleh karena itu seringnya patokannya akal. Nah, barakallahu fikum Allahu musta'an. Hanya saja Al-Imam Abu Hanifah masuk dalam kategori imam madhab yang empat itu karena ada pengikutnya. Wa illa yang lebih mencocoki dengan as-sunnah tiga imam. Nah, dari empat itu tiga. Abu siapa? Imam siapa? Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik. Mafhum? Ya, na'am barakallahu fikum. Ikhwan fillah azza wa insyaallah taala yang berikutnya kita tunda pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Nasallahu alaihi wasallam afiyah fid dunya wal akhirah. Walhamdulillahirabbil alamin.